Semoga Allah melaknat zait Atau semoga Allah melaknat Amron Nah itu melaknat orang tertentu auzaba bahkan hewan tertentu ya, tidak boleh. Lalu pakai tertentu? Kalau secara umum boleh apabila memang sifat umum itu sifat yang layak untuk dilaknat oleh Allah. Contoh orang kafir atau setan atau apabila ada dalilnya secara khusus. Apabila ada dalilnya. Kalau ada dalilnya ada ada masalah gitu. Nah, kalau nggak ada dalilnya, semua kalau melaknat orang munafik. Atau meskipun nah itu e, kalau dia munafik semoga dilaknat. Itu tidak apa-apa karena kan pakai kalau. Ya, kalau dia kafir semoga dilaknat. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau ada kalaunya iya, itu, itu mualak. Mualak itu e, tergantung. Nah kalau dia kafir akhirnya kan jadi kafir. Orang kafir dilaknat nggak apa-apa. Kalau dia kafir berarti kalau iya sudah sudah pasti. Nah itu. Nah bahkan iya, larangan melaknat orang tertentu itu meskipun orang kafir tidak boleh. Misalnya begini. Uh, ada yang namanya Z tidak dan dia itu kafir. Masih hidup lagi. Eh, semoga Allah melaknat Z. Tidak. Z itu nama orang kafir. Ini segera tentu. Itu tidak boleh. Tidak. Gitu. Itu termasuk dosa besar. Bagaimana kalau sudah mati? Bagaimana kalau sudah mati? Kalau sudah mati dan betul-betul dipahami dia mati kafir, nah itu tidak apa-apa. Meskipun begitu lebih baik tidak. Kenapa? Karena kalau menurutmu mati kafir belum tentu, tidak, belum tentu. Bisa jadi sebelum meninggal kamu tidak tahu dia bersahadat. Nah, jadi itu. Nah, ini tentang melaknat orang tertentu atau hewan tertentu. An Abi Zaid Thabit bin Abdahak Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia adalah Abdahak. Dia dia adalah Ibnu Dhahak Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa huwa min ahli bai'atir Ridwan dan dia termasuk yang ikut Bayatul Ridwan. Bayatul Ridwan tahun berapa? Eh? Ah, tahun sebelum haji yang pertama tahun ke-8 Hijriah. Ya, Bayatul Ridwan tatkala Rasulullah SAW bersama para sahabat mau masuk Mekah, mau masuk Mekah, kemudian uh, eh, Uthman radhiyallahu anhu diutus untuk mengabarkan kepada mereka, ternyata dikabarkan bahwa dia meninggal. Sudah tiga hari tidak pulang balik-balik, akhirnya dikabarkan dia meninggal. Gitu. Akhirnya Rasulullah SAW bertekad, ya, pokoknya harus perang sampai selesai nah semuanya bayat ridho bahwa kalau nggak menang mati dia adalah bayat ridwan nah kalau perjanjian Hudaybiyah tahun berapa? Perjanjian Hudaybiyah ya, yang bayatnya bayat tahta syajar jumlah para sahabat 1400 semua akan mendapatkan ampunan dari Allah ada satu yang enggak yaitu pemilih unta merah akhirnya ditemui oleh untanya hilang akhirnya ketemu dengan sahabat lalu dinasihati bertemulah dengan Rasulullah SAW dan mohon minta uzur atau mohon maaf dan mohon minta Allah untuk di, dimohonkan ampun kepada Allah. Ternyata dia menjawab menemukan ontaku lebih aku sukai daripada dimohonkan ampun oleh sahabatmu itu. Uh, ah, ternyata jawabannya gitu. Ya sahabat yang lain kalau gitu ya, ya kalau gitu memang Allah dan Rasulnya yang lebih tahu bahwa Datul Ridwan yang jumlahnya 1400 itu semuanya mendapatkan ampunan dari Allah SWT kecuali pemilih unta merah disebutkan oleh Rasulullah. Nah, dia ini adalah ashabu bai'at ridwan. Kala, kala Rasulullah SAW, man halafa ala yaminin bimilladin ghairil Islam kadiban mutamidan, fahuwa kama kala. Barang siapa yang bersumpah menyatakan agama selain Islam meskipun dia dusta dengan sengaja bahwa agama kola maka dia seperti apa yang ia ucapkan coba lihat Pak Barang siapa bersumpah dengan suatu agama selain Islam secara bohong, dusta yang disengaja, maka ia sebagaimana yang dia ucapkan sendiri. Barang siapa bersumpah dengan suatu agama selain Islam. Contohnya secara bohong dusta dengan sengaja maka dia sebagaimana yang dia ucapkan sendiri misalnya ada bulan itu berkata tentang dirinya demi Allah lalu menyatakan dirinya dia Nasrani padahal dia Islam dia kan bohong dan sengaja maka dia sesuai dengan apa yang ia ucapkan Mahmud Allah jadi Fulan berkata, demi Allah, lalu menyebutkan dirinya bahwa dirinya itu Nasrani, padahal dia Islam. Faham? Ya? Jadi menyatakan dirinya Nasrani padahal dia Islam. Dia bohong, bohong sengaja, bohong saja. Maka sesungguhnya dia di hadapan Allah seperti apa yang dia ucapkan. Nah. Waman Waman qatala nafsahu bisyai'in dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu membunuh dirinya dengan sesuatu bunuh diri dengan menggantung bunuh diri dengan sesuatu bunuh diri dengan minum racun bunuh diri dengan eh, bom bunuh diri, bunuh diri dengan segala macam, ya, bunuh diri dengan sesuatu uziba bihi yaumal qiyamah akan diazab oleh Allah dengan apa ia membunuh dirinya pada hari kiamat. Dan akan ada hadis yang mukhalladan fi fi nari jahannam khalidan mukhallatan fiha abada. Sampai kayak gitu. Tapi hadis itu Pak, barang siapa yang membunuh dirinya dengan minum racun dan ia mati dan racun itu ada di tangannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam gitu, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sampai kayak gitu. Karena siapa membunuh dirinya dengan pisau dan ia mati pisau itu ada di tangannya, maka ia akan masuk neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, jadi ya itu. Tapi ini hadisnya lain. Ini hadisnya berkaitan dengan bab lain. Nah, walaisa ala rajulin nadrun fima yang yamliku dan Orang itu tidak boleh nazar apa yang ia tidak mampu, apa yang ia tidak memilikinya. Ya. Walaysa ala rojulin dan tidaklah nazar atas rojul, maksudnya tidak boleh nazar. Ya. Fima la yamliku pada apa-apa yang ia tidak tidak ia miliki. Saya nazar akan terbang. Eh, ya. Anda nggak mampu terbang, Anda kan bukan burung yang bersayap gitu. Apabila kayak begitu, maka itu bukan azab namanya. Itu kalam yang lagu, yang sia-sia. Nah, adapun apabila nazar itu berkaitan dengan harta, atau dengan kemampuan yang umumnya orang atau bisa jadi pada suatu saat nanti dia itu bisa waktu itu belum bisa maka itu tidak apa-apa maksudnya tidak apa-apa itu sah nadarnya misalnya begini saya nadar nanti kalau rezeki saya banyak saya akan eh, beli tanah saya wakafkan buat masjid nah itu tidak apa-apa Gitu. Meskipun sekarang ini dia tidak punya. Kenapa? Karena nazarnya nazar nanti kalau punya. Nah, jadi gitu. Kalau tidak punya, kalau tidak punya ya enggak, nazarnya nanti kalau punya. Nah. Kena kafarat nazar apa enggak? Enggak. Tidak kena harus Kenapa? Karena yang pertama nazar yang dia tidak mampu, gitu. Yang kedua nazarnya tergantung dan dia tidak bisa menjadi orang yang e, disebutkan di dalam nazar itu. Ya intinya juga tidak mampu. Walaysa ala rajulin la mu'mini dan melaknat orang yang beriman itu dosanya seperti membunuh orang yang beriman itu mutafakun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Asyara qala al-muallif rahimahullahu fi kitabih riyadhus salihin babu tahrimi lahi muayyan min adami aw syarah Imam Nawawi rahimahullah menuliskan di dalam kitab riyadhus salihin ini bab larangan melaknat orang tertentu dari kalangan manusia maupun hewan. Al-laknu, laknat, soal dulu. Dilaknat dengan dimurkai itu lebih hina dia apa? Dilaknat ya? Kalau bahasa Indonesia lebih hina dilaknat, tapi kalau bahasa Islam atau bahasa Quran dan Sunnah lebih hina dimurkai. Nah, itu. Dimurkai itu diberikan e, hukuman yang tidak enak eh, sampai kepadanya. Wah, dia diberikan e, hukuman yang tidak enak sampai kepada itu dimurkai. Cacat. Tidak apa-apa, ini bisa kok dulu, bisa kelihatan. Dalil eh, artinya dulu, arti dimurkai itu itu kemarahan baik nanti akhirnya ada tindakan apa enggak itu sudah disampaikan kepada objeknya itu dimurkai adapun dilaknat di dalam Islam itu dijauhkan dari rahmat Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat. Itu artinya. Lalu di dalam Al-Qur'an di ayat tentang li'an, ayat tentang li'an. Li'an itu apa? Suami menuduh istri zina tidak punya saksi. Suami tidak suami menuduh istri zina, suami tidak punya saksi. Sudah dilaporkan ke hakim, hakim perintahnya di dalam di dalam hadis Rasulullah SAW, kamu telah menuduh zina, maka harus mendatangkan empat saksi. Kalau tidak, cambuk 80 kali kamu. Itu. Hilal ibn Umayyah datang kepada Nabi SAW menghabarkan bahwa seorang laki-laki dengan istrinya. Maka Rasulullah SAW bersabda al bayyinatu su'au haddun fi dhahrik. Kamu harus datangkan saksi dan sudah diajarkan bahwa saksi menuduh zina adalah empat. Au, atau kalau nggak ada saksi, hadun fi dhahri, cambuk punggungmu. Dan cambukannya dikirmankan oleh Allah 80 kali. Menuduh zina. Ya Rasulullah inilah sodik. Wahai Rasulullah, sungguh saya benar. Al-bayyinatu au hadun fi dhahrik. Tetap begitu. Setelah tiga kali Hilal berkata, Wallahi, layan zilan Allahu ayatan berwudhuai Demi Allah, saya betul-betul berharap Allah menurunkan ayat untuk membebaskan punggungku. Ternyata betul, diturunkan ayat Allah tentang li'an. Walladina yarmuna azwajahum. Dan orang-orang laki-laki yang menuduh istri-istri mereka berzina. Walam yakullahum lahum syuhada'u illa anfusuhum Dan mereka tidak memiliki saksi kecuali dirinya sendiri. Tidak ada saksi, hanya dirinya yang lihat. Fasha, kalau tidak mau dicambuk, karena tidak punya saksi. Fashahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu al sadiqin wal khamisata anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin maka dia bisa menghindarkan hukuman cambuk 80 kali itu dengan bersumpah di hadapan Allah empat kali sebagai saksi dan ditambah sumpah yang kelima sumpahnya gitu, laknat Allah akan ditimpakan kepada dirinya kalau dia bohong. Maka di dalam riwayat itu bagaimana sumpahnya? Wallahi inni lasadiqun fima ramaituha zina. Demi Allah, sungguh saya jujur dalam tuduhanku kepadanya tentang zina. Diulang empat kali. Setelah itu yang kelima, wallahi demi Allah, inna laknatallahi alayya in kuntu minal kadibin. Demi Allah, sungguh laknat Allah akan menimpaku apabila aku bohong. Setelah itu Rasulullah menasihati kepada yang perempuan Sesungguhnya azab dunia Sesungguhnya hukuman dunia itu ringan Karena itu terimalah Hilal sudah bersumpah empat kali di hadapan Allah jujur Dan kalau dia tidak jujur Dia dilanat oleh Allah Perempuan ini kepingin menghindar dari dari tuduhan. Kalau dia menerima ya. kalau dia menerima sesungguhnya sudah ada saksinya, terimalah hukumannya. Hukumannya apa? Rajam. Ya. Kalau yang laki-laki menuduh hukumannya apa? Cambuk 80 kali kalau yang perempuannya ini yang dalam bab ini salah, dia dirajam karena sudah bersuami. Tapi dia bisa menghindarkan dari rajam. Kelanjutan ayat itu, wa yadra'u 'anha al adzab an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin. Dia bisa menghindarkan diri dari azab di dunia maksudnya rajam dengan bersumpah di hadapan Allah empat kali bahwa dia dusta dalam tuduhannya. Wal khamisah dan sumpah yang kelima anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan dia harus bersumpah yang kelima demi Allah, murka Allah akan ditimpakan kepadaku apabila dia itu jujur dalam tuduhannya. Benar. Nah, akhirnya dia Akhirnya berani bersumpah, wallahi innahu lakadzibun fima romani bihi minazina. Demi Allah dia bohong dalam tuduhannya zina kepadaku. Itu empat kali. Setelah itu yang kelima, wallahi inna ghadaballahi alayya in kana minas Demi Allah, murka Allah akan menimpaku akan ditimpakan padaku apabila tuduhan dia itu benar. Nah, yang kita ambil faedah tadi itu adalah kalau sumpahnya laki-laki laknat akan ditimpakan kepada dirinya kalau dia bohong si perempuan murka Allah akan ditimpakan kepadanya kalau dia menghindar dari zina padahal dia yang tak benar. Lah, di sini campur 80 kali lebih ringan daripada rajam. Ya, di sini laknat, di situ ghadab murka ya. Gitu. Ghadab murka marah nah itu, itu jadi dimurkai itu lebih hina daripada dilaknat nah Misal iya. Setelah Setelah makna laknat Misal Ingkul ta'ara bila kamu berkata Allahumma al'an fulan Ya Allah laknatlah fulan itu Fa inna katahni anna Allah yub'idahu wa yatrutahu an rahmatillahi wal billah. Itu artinya kamu memohonkan semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Walihada kana la'nul muayyani min kaba'iri dzunub. Oleh karena itu di dalam Islam melaknat orang muslim itu dosa besar. Tidak boleh kita mengatakan laknat Allah, semoga Allah melaknatmu. itu bukan kalimat yang ringan ya. Bukan bukan kamu tapi dia. Semoga dia dilaknat Allah. Tidak boleh itu dosa besar. Dan tadi hadis itu walaknul mukmini kakotli dan melanat orang mukmin itu seperti membunuh. Nah, dosanya seperti membunuh, dosa besar. La yajuzu antal ana insanan biaini. Kamu tidak boleh melaknat orang secara tertentu, melaknat orang tertentu fataqulu Allahumma Allahumma al-an Gitu. Atau laknatullahi alaika. Semoga Allah melaknatmu. Au ma asbah dalik atau semisal. Hatta law kana kafiran wa huwa hayyun fa innahu la yajuzu antaranahu. Meskipun orang itu kafir, orang itu kafir masih hidup kamu enggak boleh melaknatnya. Itu. Nah itu kafir ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sara yaqul Allahumma al Allahumma al Karena Rasulullah sallallahu pernah berdoa, ya Allah laknatlah bulan itu, laknatlah bulan itu dan dia kafir. Ya, yang didoakan oleh Rasulullah itu itu lahir. Faqala Allahu maka Allah Subhanahu menurunkan ayatnya laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun kamu tidak ikut punya urusan dengan dia dia nanti bertaubat atau dia nanti diadab atau tuh, eh, uh, eh, uh, ah, karena dia zalim gitu. dia nanti bertaubat atau dia nanti diadab itu bukan urusanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Surah Ali Imran 138 128. Wa minan nasi man ta'khudhuhu al-ghayratu fayal'anu ar-rajul al-mu'ayyan idza kana kafiran wa hadha la yajuz. Dan ada orang yang semangatnya sama, sangat tinggi akhirnya dia gampang melanat orang kafir dan ini tidak boleh. Rasulullah SAW berdoa Allahumma al anfulan Allahumma al anfulan diturunkan ayat oleh Allah SWT. Lianna kala tadri la'allallaha Allah ayyahdiyahu karena kamu tidak tahu bisa jadi akhirnya nanti Allah akan memberi hidayah wa kam min insanin kana min ashaddin nasi adawatal adawatan lil muslimin wal islam dan berapa banyak orang yang asalnya sangat memusuhi Islam, sangat memusuhi orang-orang yang beragama Islam. Bahkan mau membunuh Rasulullah SAW dan para sahabat, memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat. Hadahullahu wa sara min khiyari mu'minin. Diberi hidayah oleh Allah dan akhirnya menjadi manusia terbaik dari dari kalangan orang-orang mukmin yang terbaik. Gitu. Wanah nadribu lahu lihadza matalan. Kita berikan beberapa contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu an Umar bin Khattab radhiyallahu ar Rajul thani ba'da Abi Bakr fi hadhihi umma Orang kedua terbaik. Setelah Abu Bakar radhiyallahu an Umar itu orang kedua terbaik setelah para nabi orang kedua terbaik di umat Rasulullah SAW karena min alat di adail Islam dia termasuk orang yang sangat memusuhi Islam awalnya Allah alaihi lalu Allah membukakan hatinya fa'asalama maka akhirnya dia masuk Islam Khalid bin Walid karena yuqatilul muslimina fi Uhud Khalid bin Walid dulu memerangi orang-orang muslim di perang Uhud. Rasulullah SAW bersama para sahabat di perang Uhud itu mengalami kekalahan Khalid bin Walid salah satu pasukan orang-orang kafir wa huwa min jumlati man karra alaihim dan dia termasuk orang yang putar balik pergi terus balik lagi dan itu sebab kekalahan dan setelah menerima kemenangan kemudian mau pulang kemudian setelah berbicara dengan teman-temannya tapi mereka belum habis. Mereka gitu hanya kalah gitu saja. Kita habisi, akhirnya mau balik lagi. Balik lagi untuk menghabisi orang-orang Islam. Salah satu di antara yang balik lagi adalah Khalid bin Walid. lalu bertemu dengan seseorang di perjalanan, lalu dinasihati, kemudian nggak jadi. Pasukan ini nggak jadi. Nah, tatkala mereka dalam perjalanan kembali berita sampai kepada Rasul tidak apa-apa sesungguhnya para malaikat sudah siap mau menghabisi mereka gitu. ternyata akhirnya ketemu dengan seseorang terus balik lagi nggak jadi itu nah dan akhirnya masuk Islam dan dijuluki dengan pedang Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya jadi panglima setelah Rasulullah SAW meninggal akhirnya juga jadi panglimanya Abu Bakar radhiyallahu anhu nah, dan setelah Abu Bakar radhiyallahu meninggal Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah akhirnya dia diganti sebagai pemimpin sebagai pemimpin perang diganti dan akhirnya dia meninggal biasa tidak mati di medan perang Ikrimah Ibni Abi Jahal, Ikrimah Ibnu Abi Jahal. Wa ghairuhum dan selain mereka min kabair sahabatil ladzina kanu fi awwali alati a'da'il muslimin. Termasuk di antara sahabat-sahabat besar yang dulunya sangat memusuhi orang-orang Islam. Fahadahumullahu azza wa jalla. Lalu Allah memberi mereka hidayah. Walihada qala oleh karena itu Allah menurunkan ayatnya laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalim. Nah, kamu wahai Muhammad SAW tidak ikut punya urusan dalam hal ini. Ya. Dia bertaubat atau diadab nanti. Ya. Nah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Amma idza mata al insanu 'ala al kufri wa alimna annahu mata kafiran fala ba'sa antal anahu Adapun apabila orang itu mati kafir dan kamu betul-betul tahu mati kafir, maka boleh atau tidak apa-apa orang mati kafir itu dilaknat li'annahu mayusun min hidayatihi wal iyad billah li'annahu mata 'alal kufri karena dia sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan hidayah dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan orang seperti itu ya walakin maladina itu min la'nihi tapi apa faedahnya kita melaknat orang kafir yang sudah mati sesungguhnya mereka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dihadap di neraka selama-lamanya Nah, bahkan bisa-bisa juga masih tidak benar karena Rasulullah SAW bersabda wala tasubul amwat dan kalian jangan mencela orang yang sudah mati. Fa'innahum afdau ila ma qaddamu sesungguhnya mereka mau menghadapi apa yang mereka lakukan. Wa nahnu naqulu hadza wa nahnu naqulu li hadza ar-rajul alladhi ya'lanul yanal yal'anul kafir dan kita katakan pada orang yang melanat orang yang kafir ladzi mata alal kufri atau melanat orang yang mati dalam keadaan kafir naqulu inna laknaka iyahu la faidata minhu fil waqi laknatmu sama sekali tidak bermakna li'annahu qad istahaqqa kotor wal ib'ad an rahmatillah. Kalau karena kalau dia mati kafir, dia memang sudah pasti dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Falaysa min ahli rahmatillahi abada. Maka orang yang mati kafir kalau betul-betul mati kafir memang tidak akan mendapatkan rahmat Allah sedikit pun selama-lamanya. Bal huwa min ashabin narihum fiha khalidun. Bahkan dia itu akan menjadi ahli neraka kekal di dalamnya. Wakadalika aidun al-bahaim. Demikian juga hewan itu tidak boleh dilaknat. Layak susu antal anal bahaim. Kalian tidak boleh mencela hewan, baik itu bair, unta atau khimar atau sapi atau kambing. Layak susu antal anahu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang melaknat hewan dan nanti akan disebutkan hadis-hadisnya. Sampai di sini dulu yang kita baca dan alhamdulillah matanya masih bisa baca tanpa kaca. Apakah permasalahan khilafiyah sama halnya seperti permasalahan manhaj? Beda Kalau manhajnya menyimpang Itu tersesat Ini sudah eh, Pembicaraan kita sudah pakai istilah Istilah yang biasa dipakai oleh ulama itu Manhaj itu cara dan prinsip dalam beragama cara dan prinsip di dalam beragama itu disebut dengan manhaj Ya. Disebut dengan mandat. Lah, mandat itu seperti apa? Berpegang teguh di dalam beragama dengan Quran, dengan sunnah, berikutnya dengan pemahaman para sahabat, berikutnya berdasarkan dengan ilmu, dengan petunjuk ulama. Tidak. Itu adalah manhaj di dalam beragama. Nah, jadi dan secara umum ke situ meskipun nanti akhirnya akhirnya memanjang dan melebar seperti yang dikatakan atau yang dipelajari uh, yang dituliskan misalnya oleh Imam Ahmad usulus sunnah li ahli sunnah atau uh, judul aslinya mungkin hanya usul sunnah gitu saja karya Imam Ahmad bin Hanbal Nah dan dulu Ustaz Abdul telah mengkaji kitab itu di sini dengan antum semua insya Allah. Ya. Maksudnya insya Allah ini antum semua, tapi kajiannya sudah jelas dan sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Kalau masalah khilafiyah itu masalah perbedaan yang berkaitan dengan tata cara di dalam melakukan ibadah yang secara umum kembalinya kepada ulama-ulama ulama ahli sunnah semuanya tapi di dalam masalah fikih ada perbedaan itu apabila yang anda maksudkan adalah istilah ini yang sudah baku manhaj itu kayak gini masalah khilafiyah itu adalah gini nah sekarang ini apakah bid'ah itu masalah khilafiyah nah kalau itu kalau bid'ah itu adalah masalah khilafiyah itu artinya harus menundukkan istilah dulu. Yang kita maksud istilah sudah baku, ini masalah akidah itu masalah usul, masalah dasar. Ini masalah fikih sering disebut dengan masalah furu. Nah, meskipun akidah juga ada usul ada buruknya, fikih juga ada usul ada buruknya, tapi secara global akidah itu adalah usul, fikih itu adalah buruk. Lah manhaj itu cara di dalam beragama baik dalam bab usul maupun di dalam bab furu. Caranya bagaimana itu manhaj. Menyimpang dari manhaj itu tersesat. Nah itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mutazila Lebih mengedepankan akal daripada Quran dan Sunnah dan berprinsip kalau sunnah itu asalnya tidak diterima karena tidak mutawatir. Kalau mutawatir baru diterima dia sebagai dalil. Itu aslinya. Quran dalil iya. Hadis-hadis yang mutawatir dalil. Meskipun begitu, nanti kalau maknanya dianggap nggak sesuai dengan akal, maka akal yang lebih didahulukan. Nah jadi itu itu e, cara beragamanya orang Mu'tazilah kayak gitu. Nah itu itu manhas dari itu. Itu. lagi lagi itu. E, eh, tasuk itu masalah tauhid atau masalah fikih. Dua-duanya. Karena itu asupan itu dibahasnya di dalam masalah manhaj manhajnya golongan ini itu yang penting gurunya begini, yang penting tokohnya begini dia ikut. Itu cara beragamanya. Itu cara beragama yang mengikuti orang-orang Nasoro. Imamnya kayak gitu ngikut. Dari cara beragamanya kayak gitu. Cara beragamanya orang Islam yang benar itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau masih kurang, Kenapa kok masih kurang? Barang banyak dalam banyak hal sudah cukup. Ya, dalam banyak hal sudah cukup. Kembali kepada Quran dan Sunnah dalam hampir semua masalah, semua masyarakat itu sudah cukup. Nanti ada masalah yang mendalam butuh dengan pemahaman para sahabat atau dengan salafus soleh. Tapi karena penyimpangan yang terjadi di kalangan ahli ilmu atau orang yang akalnya cerdas itu karena tidak mau kembali kepada para sahabat maka kembali kepada para sahabat itu akhirnya sangat dikuatkan dengan sekuat-kuatnya maksudnya begini kan sering kita sekarang sekarang ini menyebut semua kelompok lah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah gitu ya kan itu ya itu omong kosong Seandainya jujur, hampir semua masyarakat ini satu. Seandainya jujur, jujurnya bagaimana? Di dalam masalah apa sekarang? Di dalam masalah di dalam masalah bid'ah, semua berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ay, cari mana di dalam hadis Rasulullah ada bid'ah hasanah? Enggak ada ya. Kalau kamu mengaku berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, dalam Quran ada bahasanya agak global, dalam hadis jelas wa kullu adin dolala. Tidak ada di dalam Quran, di dalam hadis bid'ah hasanah. Nah itu. Nah itu mana kembali kepada Quran itu contoh di dalam masalah di dalam masalah tauhid doa kepada selain Allah Loh, doa kepada wali tidak boleh dalam Al-Quran doa itu harus hanya kepada Allah. Tidak satu dua. Mana katanya masing-masing itu semua-semua kembali pada Quran dan Sunnah. Sekarang yang model lain. Gitu. Yang misalnya yang umum pakai jenggot. Tidak ada hadis satupun yang mengatakan boleh nyukur jenggot. Nah, gitu ya. Celana di atas mata, mata kaki tidak ada satu ulama pun yang mengatakan pakaian di atas mata kaki itu mubah. Tidak ada. Tidak ada. Ulama itu kalau nggak mengatakan sunnah, mengatakan wajib. Yang mengatakan sunnah, ini kan sunnah. Nggak melakukan kan nggak sampai dosa. iya tapi Anda meninggalkan sunnah. Tidak ada ulama mengatakan mubah. Mana sekarang? Katanya semua-semua kembali kepada Quran dan sunnah. Itu omong kosong. Nah nanti kalau sudah mulai orang itu cerdas, orang itu terus pikirannya maju, terus ada ayat, loh ini kan gini, bisa makna begitu, bisa makna begini, yang betul harus kembali kepada sahabat supaya tidak berselisih. Nah itu kalau sudah dalam, kalau orang awam saja ke Pak agamanya Pak Islam Pak sudah sama Pak kitab sucinya apa Quran Alhamdulillah sama ini ada ayat begini Pak loh kamu kira Pak Yai gitu nggak ngerti lah loh katanya kitab sucinya Quran Pak Rasulnya siapa Rasulullah SAW Alhamdulillah sama Tinggalan Rasul itu namanya hadis Iya ini ada hadis Rasulullah Ma'asfala minal ka'bah ini fahinna kibras-kibras ya. Mana katanya semua semua lah berpegang dengan Quran dan Sunnah. Omong kosong. Nah jadi itu. Nah nanti nanti terus lo maksudnya maksudnya yang berkata maksudnya itu apa Quran apa hadis kan enggak. Nah jadi itu. Nah karena itu prinsip kembali. Coba coba usul sunnah yang dituliskan oleh Imam Ahmad bin Hambal Ya. Yang pertama apa? Harus berpegang seperti yang dipegang oleh sahabat. Apa yang dipegang oleh sahabat? Sahabat gitu. Enggak, yang dipegang oleh sahabat adalah Quran dan Sunnah. Nah itu. Nanti kalau itu ternyata kok nggak cukup, baru wah ternyata Quran Sunnah masih belum cukup ternyata kita masih beda. Ah harus sesuai sahabat karena yang diridhoi oleh Allah yang sesuai sahabat. Eh kita ternyata sama-sama mengaku dengan Quran dan ini sama-sama ada ayatnya. Nah, ah kalau gitu kita ikut sahabat kayak apa? Nah jadi itu. Nah dan nanti terus lah karena istilah karena agama ini adalah ilmu maka tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah itu juga manhaj. Nah itu perkembangan perkembangan dari dasar pokok tadi itu. Quran dan Sunnah ini ilmu. Quran dan Sunnah itu ilmu apa enggak? Sebelum ada Quran dan Sunnah itu jahil, jahiliyah. Ya, Jahiliyah itu dasarnya adalah jahil, jahil itu bodoh karena ini umat atau zaman, maka dikatakan zaman yang jahiliyah, umat yang jahiliyah. Kenapa? Bodoh. Bodoh apa? Pinter-pinter, banyak yang pinter. Enggak ada pujangga yang lebih pintar daripada pujangga jahiliyah. Ya. Nah, jadi pintar-pintar bodoh tentang hidayah. Lah berarti tatkala hidayah diturunkan ini ilmu. Nah, karena agama ini adalah ilmu, maka tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Ini manhaj. Ini cara di dalam beragama mengambil ilmu harus dari ahlinya dari agama. Nah, jadi beda manhaj dengan khilafiyah. Satu lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Tahun ini saya ingin kurban, tapi uang di tabungan tersisa 5 juta, sedangkan usaha saya dagang belum laku. Pertanyaan saya, mana yang saya dahulukan? Apakah berkurban atau tabungan saya gunakan untuk menafkahi keluarga? Jadi saya tidak menasihati antum yang bertanya, tapi secara umum saja gitu ya. Apabila orang itu bisa untuk kebutuhannya berputar itu masih bisa dan punya sisa yang cukup untuk untuk dikurbankan maka yang berpemahaman kurban itu wajib dia wajib berkurban Maksudnya bagaimana? Nafkah sehari-hari jalan, jalan. Ya, dagang usahanya dagang dagang kecil jalan-jalan seandainya sisa atau uang ini dipakai kurban dagangnya masih jalan apa enggak masih maka yang berpemahaman kurban itu wajib orang seperti ini wajib berkurban yang berpemahaman kurban itu hanya sunnah ya dia disunahkan berkurban nah itu ya Nah, jadi makhluk insyaallah ya. Lo kok pakai wajib pakai sunat? Ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kurban itu wajib, ada yang berpendapat kurban itu sunat, dua-duanya punya dalil yang kuat. Tidak ada yang berpemahaman kurban itu mubah. <laughs> jadi wajib sama sama sunnah. Yang berpemahaman wajib memaknai hadis Rasulullah Ya. Man wajada sa'atan walam yunahi fala yaqrabanna musallana. Yang punya kelonggaran untuk kurban dan tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Gitu. Ungkapan ini tidak bisa difahami seandainya tidak ada dalil lain. Ungkapan ini tidak bisa difahami kecuali wajib. Seandainya tidak ada dalil lain. Kenapa? Karena lafadznya siapa yang punya kelonggaran waktunya kurban tidak kurban jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami tempat sholat dari raya gitu nah sekarang Sholat dari raya itu ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib jumur mengatakan sunnah Katakanlah sunnah gitu. Jadi sholat dari raya itu sunnah Kalau kurban itu sunnah Kamu nggak melakukan kurban yang hukumnya sunnah. Jangan sampai kamu nggak ikut sholat hari raya. Kenapa? Lah kamu sunnah ini, ndak sunnah itu ndak. Harusnya kan gitu ya. Tapi kalau kayak gini, kamu kalau nggak mau sholat maghrib, ngapain sholat ya? Betul kan? Nah, kenapa? Karena maghrib itu wajib. Lah kalau kamu nggak mau yang wajib, tidak usah sholat sunnah. Lah, kamu punya keleluasaan untuk kurban, nggak mau kurban, gak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Lelah cocok ya. Cocok. Dari situ pemahaman salah satu dalil yang dikuatkan yang digunakan untuk menguatkan kurban itu wajib.